Sinar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana paman? salah kedugaanku. Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik ini kerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Cinta Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Rupayana. Dalam seri ke-537 ini, dengan para pemain Norman sebagai Padrawati, Untung sebagai Kidelu, Bandalukis sebagai Lare Angon, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Pemirsa, saat ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan belu. Wah! Seperti yang Mbak lihat sendiri, dengan dosis 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam. Padi saya bebas penggerek, tumbuh sehat, daunnya hijau, bulirnya mantap. Memang hebat. Itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino, petani pengguna Prevator. Nah, itu baru petani maju. Ah. Prevator, hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Semangat musik Pagi berikutnya kemudian tiba Padrawati dan Nare Angon yang semalaman tidur di bawah pohon beringin di alun-alun selatan Istana Singasari bergegas meninggalkan tempat itu mereka kembali ke tempat di mana mereka menitipkan kuda. gelisah sekali memikirkan kalian. Sampai aku tidak bisa tidur hingga pagi. Kemana saja kalian? Maafkan kami berdua, Kidelung. Nampaknya apa yang kami lakukan semalam telah merepotkan Kidelung. Apakah terjadi sesuatu pada kalian? Ah, tidak. Kami berdua melihat keramaian di alun-alun selatan Kidelung. Melihat beberapa orang penari. Ya, kami berdua sedemikian asiknya sehingga lupa pulang. Uh, tetapi bukankah tengah malam keramaian itu sudah bubar? Uh, kami tertidur di bawah pohon beringin, Kidelung. apa? Kalian tertidur di bawah pohon beringin? Uh, benar, Kidelung. Walah. Uh, kenapa, Kidelung? Kalian tidak mengalami sesuatu? Uh, tidak, Kidelung. Wah, hati-hatilah kalian untuk lain kali. Pohon beringin kurung di alun-alun selatan itu bukanlah pohon yang lumrah. Pohon itu ada penunggunya. Akan tetapi kami tidak mengalami apa-apa, Kidelu. Ya, bersyukurlah karena kalian ternyata tidak mengalami apa-apa. Yang pernah aku dengar, ada orang yang pernah kesurupan di sana. Uh, bagaimana dengan kalian berdua? uh, <laughs> maksudku dengan kuda-kuda itu. Apakah kalian masih akan tinggal di Singasari dan melihat-lihat keadaan untuk beberapa hari lagi? Aku tidak keberatan. Terima kasih, Kidelu. Nampaknya kami masih akan menitipkan kuda-kuda kami barang sehari lagi. Siang ini kami akan melihat-lihat kota Singasari yang ternyata sangat megah, melampaui dari apa yang pernah aku bayangkan. Aku tidak keberatan. Bahkan andai kata kalian tinggal lebih lama lagi. Sepekan atau beberapa hari lagi. Aku juga tidak <laughs> keberatan. Terima kasih untuk semua kebaikanmu itu, Kidulung. Ya, ya, ya. Apa Kidulan itu senang jika kita tinggal di sini lebih lama? Benarkah itu diucapkan dengan tulus, Paman? <laughs> Mengapa Paman tertawa? Yang mestinya kau sudah mengetahui jawabannya, Badrawati. Jangan-jangan kita membayar upahnya terlampau mahal, Paman. Benar, Badrawati. Itu yang menyebabkan ia senang jika kita tinggal untuk beberapa lama di sini. Jumlah itu terlampau besar untuk sebuah jasa yang diberikannya. Uh, Paman melihat beberapa ekor ayam jago di belakang. Iya. Orang itu kelihatannya suka bersabung ayam, sedemikian senangnya pada sabung ayam, sehingga ia tidak sempat mengurusi yang lain. Uh, lihat saja, Paman. <laughs> Apakah ia punya istri? Ya, barangkali punya. Akan tetapi tidak betah dengan keadaan rumahnya yang seperti itu. Sehingga istrinya pergi. Biasanya, orang yang suka menyabung ayam mm -hmm. banyak mengetahui beberapa hal yang orang lain tidak tahu. Maksudmu? Kalau kita membutuhkan beberapa keterangan tentang keadaan Singasari, orang itu tahu jawabnya. Ah, di mana orang itu sekarang? Di belakang, dengan ayam-ayam jagonya. Mari kita temui. Thank you. Apa yang dikatakan Badrawati benar. Ki Dung itu sedang asik dengan beberapa ekor jago di halaman belakang. Seekor di antaranya sedang dielus-elus. Sedemikian sayangnya orang itu pada ayamnya. Ludahnya sendiri diminumkan pada ayam jagonya. Badrawati merasa aneh melihat adegan itu. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, Bau badannya juga nggak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapat Dengarkan tema gata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata semangat musik Indonesia Sembilan lima enam Bintang Tenggara Kiai eh, Walah walah ada berapa ekor ayam jagonya? Wah, kalian muncul begitu saja di belakangku, seperti hantu saja. Kiai nampaknya gampang kaget, gampang terkejut. Ah, <laughs> tidak, tidak. Uh, kamu tadi tanya apa? Ada berapa ekor ayam jago yang Kiai miliki? Ya, kau lihat sendiri ada berapa. Uh, tiga ekor, Kiai. Ya, si Tanjir, si Banjir, dan si Kawung. Mereka inilah sumber kehidupanku. Ah, sumber kehidupan Kiai? Iya, kenapa? Yang Kiai maksud dengan sumber kehidupan itu bagaimana Kiai? Ah, Aku mencari uang dengan menggunakan tiga ekor ayam ini. Atau bisa juga dibalik dengan kata-kata lain. Mereka yang mencarikan uang untukku. Uh, maksud Kiai dengan berjudi sabung ayam? Ya, apa ada yang aneh? Akan tetapi apakah ayam-ayam Kiai itu selalu menang? Ya, banyak menangnya daripada kalahnya. Ayam jago siapa yang bisa mengalahkan si Tanjir? Tidak ada. Si Tanjir ini tidak pernah kalah. Demikian pula dengan si banjir. Kalau jago lawan tidak mati, jangan sebut nama banjir lagi, apalagi dengan si kaung. Uh, eh, bagaimana dengan istri <laughs> Kiai? istri? Uh, Kiai punya istri? Ya, pernah. Kemana dia Kiai? Ah, ia terlalu cerewet dan aku tidak betah. Ya, aku usir dia. Nampaknya Kiai merasa lebih berat terhadap ayam-ayam jago itu. Namanya kelangenan. Lebih baik aku tidak usah punya istri daripada aku dipisahkan dengan kesukaanku pada ayam-ayam jago ini. Um, bagaimana dengan Baginda? Kenapa dengan Baginda? Apakah Baginda Singasari membiarkan warganya berjudi sabung ayam? Baginda terlampau sibuk dengan urusan pemerintahan atau mungkin juga terlampau sibuk dengan kedua istrinya yang cantik-cantik itu dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengurusi hal-hal seperti ini. <laughs> Baiklah, Kiai Delung. Silahkan dilanjutkan keasikan Kiai dengan ketiga jago itu. Kami mohon diri untuk berjalan-jalan lagi. Kami ingin melihat Singasari di siang hari itu seperti apa, Kiai. Uh, tunggu dulu. Kenapa, Kiai? Kalian rupanya mempunyai cukup banyak uang. Uh, mari berjudi denganku. <laughs> Saya tidak begitu suka berjudi, Kiai. Ah, lelaki macam apa kau ini tidak suka berjudi? Ayo, ambil seekor dari dua ayam jagoku itu. Aku akan menjago si kawung. Uh, itu tidak ada namanya, Kiai. Kiai tentu telah mengetahui jago mana di antara ketiga murid Kiai yang tidak pernah kalah. Bagaimana kalau aku memilih si kau dan Kiai yang lain? Ah, tidak bisa. Aku harus menjagui si kau. Baiklah, aku terima saran Kiai. Uh, aku akan menjagui si Tanjir. Apa yang akan Kiai pertaruhkan? Ah, kau mempunyai sisa uang berapa, budak kecil? Bagaimana kau timang ini? Ah, Baik, baik, baik. Timang yang kau miliki itu cukup berharga, anak muda. Jika si kawung kalah, rumahku ini, serta tiga ekor ayam ini, semuanya untukmu. Dan sebaliknya, kalau kawung yang menang, timang itu menjadi milikku. Boleh, Boleh. Mari. kaki telung tuwung itu tidak pernah lepas dari timang yang digunakan Padrawati, seolah-olah ingin melahap memilikinya. Hidulung merasa sangat yakin bahwa timang itu akan menjadi miliknya. Sementara itu, Padrawati mengurus-urus kaki si Tanjir tanpa diketahui oleh Kidulung. Dari tangan Padrawati mengeluh sebuah kekuatan yang kasat mata. dengan merampati kaki-kaki jago itu dan sebuah senjata Kiai? Ya, kau sudah terlanjur menyetujui budak kecil. Dan itu tidak bisa ditarik kembali. Jangan tangisi timangmu itu kalau kemudian berpindah tangan kepadaku. Sebaliknya, Kiai. Jangan tangisi si kau jika terkapar pada kaki si Tanjir. Juga jangan tangisi rumahmu jika berpindah tangan kepadaku. Ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Baik, Kidul. Mari kita mulai. Ayo, ayo. Ki Delung terperanjat. Dia benar-benar kaget. Serasa dua biji matanya akan copot menyaksikan apa yang terjadi. Hanya dalam sekali gebrakan belaka, si kaum yang tidak pernah kalah itu menggelepar bersimbah darah di bagian kepalanya, dan bahkan kemudian ayam jago itu mati. Kidung bengong terlongong-longong. kamu mati Ki dulu? Ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Apanya tidak mungkin? Lihat saja, jago siapa yang kemenangannya. Kau mati Ki dulu, si Tanggir yang menang. Itu artinya kau kalah Ki dulu. Dan seperti janjimu sendiri, maka apa yang menjadi milikmu, rumah ini serta pekarangan yang kau punyai, menjadi hak milik Badrawati. Ah, tidak bisa. Loh, tidak bisa bagaimana Ki Kalian telah berbuat curang. Kalian tentu berbuat curang. Aneh gitu loh. Di mana letak kecurangan yang telah aku lakukan? Jagomu sudah kalah. Kalah dengan telah karena si kaum mati. Kau yang curang karena mencoba ikar janji Kidulung. Rumahmu menjadi milikku. Segala yang kau punya menjadi milikku. Kau tidak mempunyai apa-apa lagi. Ah, tidak bisa, tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Tanjir tidak pernah menang melawan kaum. Aku yakin akan hal itu. Jika Tanjir menang, bahkan sampai membuat kaum mati seperti itu. Maka kalian pasti melakukan sesuatu yang tidak wajar. Ayo, aku saja. Aneh sekali, Kidalu. Apakah kau melihat aku melakukan sesuatu yang bisa kau sebut curang? Kidalu yang curang. Karena mencoba ingkar dari kesepakatan yang Kidalu buat sendiri. Persetan dengan kesepakatan. Berikan timah itu kepadaku. Loh. saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok iki piye walah <laughs> makanya pakai privaton mau ada sundep dan belok seperti apapun padi saya tetap tumbuh sehat daunnya hijau bulirnya penuh bapak lihat sendiri kan loh saya sudah pakai privaton no dosisnya bagaimana ya sesuai petunjuknya 500 ml per hektar per satu kali aplikasi toh lah iya dosis rekomendasi privaton 500 ml per hektar per satu kali aplikasi jadi kalau lahan bapak 2 hektar ya pak pakai 1000 ml ya. Walah, jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari DuPont agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, tumbuh sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu bagi petani maju. Hasil sempurna dengan dosis sempurna cukup dengan dua botol. Prevato Hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per satu hektar per satu kali aplikasi loh. Kidelum kehilangan akal sehatnya. Ayam jago aduannya si kaung yang dijagokannya ternyata mati dalam gebrakan pertama. Membuatnya kaget dan sekaligus marah. Kidelum yang menginginkan timang yang dipegang Badrawati mencoba merebutnya. berikan kepadaku. Ayo, berikan kepadaku. Loh, kok Kidulung bisa begitu? Kalau Kidulung meminta timanku ini dengan paksa, itu perampokan namanya. Aku tidak peduli, tidak peduli. Kau harus menyerahkan timangmu itu untuk menebus kesalahanmu. Loh, aneh. Lah apa kesalahanku, Kidulung? Karena kau telah menyebabkan ayam jagoku yang paling aku sayang itu mati. Aneh. Mengapa Kidulung menyerahkan aku? Yang menyebabkan si kau mati itu bukan aku, tetapi Kidulung sendiri. Kidelu mengajakku bertarung, bukan aku yang menantang. Akan tetapi, Kidelu lah yang menantang. Kemudian aku layani. Kalau si Tanya mengalahkannya, hingga sampai mati seperti itu, itu lumrah namanya. Ah, tidak lumrah, tidak lumrah. Aku mengenal dengan baik siapa Sekawung. Tanjir tidak pernah menang menghadapi Sekawung. Andai kata Kawung kalah sekalipun, tidak akan mati seketika. Ayo, berikan timamu itu kepadaku. Emang itu pantas untuk menukar si kawung. Wah, itu namanya gugu karpi dewe, Kidelung. Kidelung mau menang sendiri. Ah, tidak peduli, tidak peduli. Ayo serahkan emang itu atau tidak, Hah? Kalau Badrawati menolak memberikan, apa yang akan Kidelung lakukan? Aku adalah jenis orang yang kejam anak muda. Aku bisa berbuat sesuatu yang tidak terduga. Misalnya? Aku bunuh kalian berdua. Dan mayat-mayat kalian akan aku kubur di halaman belakang ini. Lihat apa ini. Ayo berikan padaku. Apa kalian pilih ini? Matilah kalian berdua terkapar di halaman ini. Baiklah dulu. Kalau kau memang menginginkan timbang yang aku miliki ini, terimalah. Lebih baik kau terima timbang ini daripada kau bunuh aku dan pamanku. Nah, terimalah. hati. Timang itu diperhatikannya dengan sangat lahap dan penuh kekaguman. Badrawati nampak tersenyum melihat ulah Kidelung. Bocah itu kemudian memberi isyarat kepada Lare Angon untuk meninggalkan tempat itu. Mengapa kau demikian baik hati Badrawati? Kau berikan timang itu kepadanya. Hah, jawablah, kenapa? Hah? Biar Ki dulu merasakan bagaimana senangnya memiliki sebuah timang. Uh, mari, Paman, kita berangkat. Aku tahu kau sedang membuat permainan untuk Kidelung itu, Badrawati. Tetapi permainan apakah yang sedang kau lakukan? Ah, uh, jangan pikirkan itu, Paman. Atau uh, ah, nanti saja aku ceritakan. Ketika Badrawati dan Lare Angon telah menyusuri jalan yang memanjang di depan rumah Kidlung menuju ke arah istana, maka Kidlung tidak habis-habisnya mengagumi Timang yang berada di genggaman tangannya. Timang dengan tretes intan itu benar-benar membuatnya terkesima. Ah, timang, timang emas. Benda ini mahal sekali. Ah, iya, mahal sekali. Jika aku jual, tentu akan aku dapatkan uang yang sangat banyak. Bisa aku belikan rumah yang bagus, sawah yang luas, serta modal untuk berjudi. <laughs> ya, timang emas. Oh, bukan main. Ini benar-benar timang emas. Wah, ah, timang emas. Apa yang kau lakukan, Kidulung? Hah, Ramban? Ah, lihat kau berbicara sendiri. Tidak ada orang yang menemani menemanimu berbicara. Ada apa, Kidulung? Ah, timang. Ah, aku mempunyai timang, ah, timang emas. Timang emas? Ya, aku mempunyai timang emas. Bagus sekali. Bertereteskan permata. Akan aku jual dan akan aku dapatkan uang yang banyak. Mana timang emasmu? Ah, tidak boleh, tidak boleh kau lihat. Loh, mengapa? Kau akan merampas jariku. aku <laughs> akan merampas dari tanganmu. Mungkinkah itu kedulung Ayo, ya. tunjukkan kepadaku. Baru aku percaya kalau kau mempunyai timang emas yang mahal harganya. Ah, ini. Hah? tuh jam lihat-lihat Bu Elsa sama suami dan anak-anaknya. Duh, bahagia banget yuk Iya, itu mertuanya. Wah, bahagianya, ceria dan sehat ya, Jen Iya, bukannya sehat itu segala-galanya, Bu. Oh, oh, tapi dulu nggak begitu loh. Bu Elsa itu ada aja keluhannya. Anaknya sakit ini, itu, suaminya sakit-sakitan, mertuanya juga loh, Jen Iya ya, Jangan-jangan... Ayo, jangan berprasangka jelek dulu. Bu Warso sekeluarga sehat dan bahagia karena Empro kan? Empro? Bukannya Empro untuk yang sakit aja? Nah, itu. Kalau sehat cukup 5 tetes habis makan. Untuk yang sedang sakit atau masa pemulihan itu 10 tetes sebelum atau sesudah makan. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel sel tubuh Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Oh, jadi Empro. jual, tentu akan mahal sekali. Nah, bagaimana? Sekarang kau percaya atau tidak? Ha? Datanglah Kidilung yang bernama Kiramban itu terpengong-pengong melihat benda yang dipegang Kidilung. Lelaki yang usianya lebih muda itu mengangguk-angguk dengan pandangan mata yang aneh. Dan pandangan itu adalah pandangan yang menyiratkan rasa iba. Ah, bagaimana? Ayo, berbicaralah. Apa katamu, ha? Apa katamu? Kidulung. Gitu kenapa? Nampaknya... Nampaknya kenapa? Aku takut kalau kau tersinggung, Kidulung. Gitu Hah? Kau tentu akan merampas timang ini dariku. T tidak, tidak, tidak. Bahkan kau beri sekalipun, aku tidak mau. Eh, apa maksudmu, Ramban? Nah, apa? Apa maksudmu? Kidulung, gitu kalau kau ingin sembuh, aku... Uh, tetapi jangan kau tersinggung. Aku bersedia mengantarmu untuk menemui seseorang dukun yang mungkin bisa menyembuhkanmu. Dukun? Kenapa dengan dukun? Apa maksudmu berbicara soal dukun, ha? Dukun akan membuatmu sadar. Apa maksudmu sadar-sadar? Perhatikan baik-baik timang yang kau maksud itu, Kidulung. Perhatikan. Timang ini? Kenapa dengan timang? Menurutku, itu hanya sebuah batu. Hah? Wah, bagaimana ini? Waduh, wah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Wah, berubah menjadi batu. Ah, emang ini berubah menjadi batu. Di dalam tatapan mata Kiddelung, wujud timang yang dipegangnya serasa berubah menjadi sesuatu yang aneh. Semakin lama, timang itu semakin kabur dan semakin kabur, untuk kemudian lenyap, berubah menjadi batu. Kitulung yang sudah terlanjur membangun angan-angan benar-benar sulit mengendalikan diri. mungkin, tidak mungkin. Ah, bagaimana bisa berubah menjadi batu? Ah, lalu, mana timangku? Mana timangku? Mana? Apa sebenarnya sedang terjadi padamu, Kidul? Orang itu, orang itu membohongiku. Ah, orang itu, bocah dan pamannya itu membohongiku. Dengan terpatah-patah, Kidlung yang mengalami peristiwa yang paling aneh itu menceritakan apa yang terjadi kepada Kiramban. Kiramban mengangguk-anggukan kepala dia yang semula menganggap Kidulung mengalami sakit jiwa, kemudian bisa mempercayai, menilik ayam jago yang bernama Sikawung yang tergeletak mati, dan dua ekor kuda yang dititipkan oleh dua orang aneh itu masih berada di rumah Kidulung. Bagaimana menurutmu? Nampaknya kau memang harus hati-hati, Kidul. Ah, mengapa kau malah mengatakan aku harus berhati-hati? Karena kelihatannya kau berada di pihak yang salah. Ayam jagomu kalah. Mestinya kau yang harus memenuhi kewajibanmu sebagai pihak yang kalah. Kemudian, menilik orang itu bisa mengubah pandangan matamu sehingga sebutir batu bisa diubah menjadi timang emas, maka orang itu tidak bisa kau remehkan. Aku akan menyusulnya. Eh, tunggu dulu. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan meminta timang yang asli. Eh, Kidolo, pertimbangkan dulu. Uh, pertimbangkan dulu sebelum kau bertindak. Aku ingin memiliki timang emas. Keinginanku tidak bisa dibendung lagi. Kedua orang itu harus menyerahkan timang emasnya kepadaku. mungkin mencegah lagi. Kidlum bergegas menuju ke halaman. Dia menengok ke arah kanan dan kiri, namun yang dicarinya tidak kelihatan. juga pasar, Badrawati? Uh, apakah paman akan membeli sesuatu? Uh, kurasa tidak. Uh, kalau begitu, mari kita melihat-lihat saja, paman. Apa saja yang dijual orang di dalam pasar. Indrawati dan Lare Amun berjalan di antara orang-orang yang berlalu lalang di tengah pasar. Mereka mengumpar rasa ingin tahu yang mengendap di dalam hatinya. Makin lama orang yang berbelanja di pasar itu semakin ramai. Di saat itulah, Badrawati menyentuh lengan Lare Amun sambil pandangan matanya tertuju pada sebuah arah. Oh, Paman lihat. Ah, Kiputan Gajah Wongker. Iya, ternyata ia sedang berada di pasar pula. Tetapi apa yang sedang ia lakukan itu Paman Ale Angon? Ah, aneh. Kau benar Padrawati. Apa yang sedang dilakukannya itu? Mari, kita temui Paman. Aku ingin mengetahui apa yang sedang ia lakukan di tempat ini. Kelihatannya ia sedang mengawasi seseorang seorang Padrawati. Gajah Wangkar sedikit kaget saat melihat Badrawati dan Mare Angon. Putut yang sedang menyamar itu bergegas mengajak kedua orang itu keluar dari dalam pasar. Di tempat yang tidak banyak orang, tidak seberapa jauh dari beberapa dokar di tepi jalan, Putut Gajah Wangkar berbicara sambil berbisik. dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advan, Ever Cosmito, Maxtron Dexcom, SMM Pon Temu Guru Banyuwangi, dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM pun HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Indonesia. lakukan di sini? Wah, kebetulan sekali aku bertemu dengan anak mas berdua di sini. Sebenarnya aku sedang mengamati-amati seorang emban. Siapa emban yang dimaksud itu, Kiai? Dia emban yang mengabdi pada Ken Umar. Lalu, apa yang dilakukan di sini? Justru itulah yang ingin aku ketahui, nak Mas Lariangon. Seorang senopati yang merasa prihatin melihat bahaya yang mengancam Pangeran Pati Anusapati memberikan sebuah keterangan penting kepadaku. Itu yang kemudian mendorongku untuk mengawasi gerak-gerik emban itu. Kalau begitu, apa yang sedang dilakukan di pasar ini? Uh, eh, Tiposari, nama Senopati itu. Ia memberikan keterangan bahwa amban itu sedang menghubungi seseorang yang mungkin dimintai bantuan untuk melenyapkan Pangeran Pati. Badrawati dan Lare Angon saling pandang. Seperti bersepakat, keduanya kemudian mengangguk anggukkan kepala. Badrawati dan Lare Angon kemudian menoleh pada seorang perempuan yang ditunjuk oleh Putut Gajah bongkar. Perempuan itu adalah emban yang mengabdi pada Ken Umang. dan lare angon? Dan siapakah orang yang akan ditemui emban itu di tengah pasar? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.